rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala <clears throat> yang kembali memudahkan kita untuk bisa bertemu bermuajahah bertatap muka saling duduk di masjid Allah subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji sebagian ayat-ayat Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keutamaan mengenai orang yang mau duduk di masjid membacakan sebagian ayat Allah kemudian mempelajarinya mempelajari tentang kandungan ayat-ayat tersebut untuk diamalkan. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah." Tidaklah ada suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah yatluna kitab Allah dalam keadaan mereka membaca ayat-ayat Allah, kitab Allah Al-Quran tidak cukup sekedar dibaca. Wayatadarosunahu bainahum inilah hakikat sebuah tadarus, yakni mereka mempelajarinya, mempelajari dengan pemahaman yang benar di antara mereka. Maka apabila mereka berkumpul mempelajari Al-Quran atau ayat-ayat Allah akan diberikan kepada mereka empat keutamaan dalam hadis ini. Yang pertama, illa nazalat alaihi musakinah akan diturunkan pada hati orang-orang tersebut as-sakinah, ketenangan di dalam hati. <clears throat> hatinya tenang, hatinya nyaman sebagaimana para sahabat dahulu. Mereka apabila duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah yang mereka ingat melainkan hanyalah kehidupan akhirat nanti kita akan bagaimana. Sehingga tidak tersibukkan hati mereka dengan urusan dunia yang penuh dengan kefanaan dan kepanasan. Masyiral muslimin rahimani warahimakumullah Yang kedua, wa ghasyiat humur rahmah. Orang itu akan terus diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dikala mau belajar mempelajari ilmu agama. Dan yang ketiga adalah wahafat humul malaikah maka para malaikat ikut serta mengelilingi mereka yakni turun dari meninggalkan dengan meninggalkan terbang berkeliling mencari-cari majelis ilmu majelis zikir kemudian mereka turun dan mengelilingi orang-orang yang mau duduk di rumah Allah, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan <clears throat> Allah akan menyebut-nyebut kebaikan orang yang mau belajar tadi di sisi makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni malaikat kiramim bararah yang mulia dan penuh dengan memiliki kebaikan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan al-Imam nawawi rahimahullahu taala keutamaan yang seperti ini ini modal untuk kita mewaspadai diri-diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara melainkan dengan wahyu tidak karena hawa nafsunya. Beliau mengatakan orang yang duduk di majelis ilmu akan diberikan kepadanya seempat perkara. Diberikan sakinah ketenangan dalam hatinya. Diliputi rahmat Allah, diturun yakni dikelilingi oleh para malaikat Allah, didoakan oleh mereka dan Allah sebut-sebut kebaikan orang tadi di sisi makhluk yang ada di sisi Allah. Namun Kata Alimamun Nawawi sebagai tanbih peringatan bagi, diri kita masing-masing. Kata beliau dalam kitabul ilm dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dalam Durratus Saniyah. Kata beliau, Barakallahu fikum <clears throat> adalah wa mimma dzukirna wa mimma dzakarna min fadlil ilmi wa ahlihi dan dari apa yang kami sebutkan mengenai keutamaan ilmu agama dan orang-orang yang memiliki serta mempelajari ilmu agama adalah innama yahsuluhu liman talabahu khalisan liwajhillahi subhanahu wa ta'ala hanyalah akan diraih dan dirasakan oleh orang yang mempelajarinya ikhlas semata-mata mencari wajah Allah. La liman talabahu li ghardin min aghradid dunya. Bukan orang yang ingin mempelajarinya dalam rangka mencari salah satu bagian dari tujuan-tujuan dunia. Min jahin, apakah kedudukan kekuasaan, au malin, ataukah juga barokallahu fikum harta benda, au riasatin kepemimpinan, atau yang lainnya, min aghradid dunia, bagian-bagian dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belajar ilmu agama dituntut keikhlas, dituntut keikhlasan niat. Agar supaya kita betul-betul meraih tujuan, meraih fadilah yang Allah janjikan bagi mereka orang yang mempelajari ilmu agama. <clears throat> Karena tolabul ilmi yang kita sekarang berada dalam amalan tersebut merupakan seutama-utama amalan setelah fardu. Setelah faraid, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan laisa syai'un ba'dal faraid afdhala min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan pun setelah yang fardu yang lebih afdol daripada belajar ilmu agama. <clears throat> Maka Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan Hanyalah keutamaan-keutamaan yang diraih atau dijanjikan bagi orang yang mempelajari ilmu agama dan memilikinya hanyalah bagi mereka orang yang mempelajarinya ikhlas semata-mata mencari wajah Allah bukan untuk tujuan dunia. Termasuk diantara kesalahan niatan seorang mengaji adalah dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit. Maka ini bukanlah ikhlas ini bukanlah ikhlas sehingga dia pun mengaji tidaklah didapatkan ketenangan hati. Malah justru mungkin pertentangan dengan hawa nafsunya hingga akhirnya dia merasa syarat ini adalah seperti aghlal, belenggu yang melingkar pada lehernya. Fal'iyadzubillah. Nah, sehingga marilah kita senantiasa berusaha mengikhlaskan niat kita di dalam duduk di majelis ilmu dan bagaimanakah seorang dikatakan ikhlas? Seorang dikatakan ikhlas <clears throat> disebutkan oleh para ulama terlihat dari beberapa tujuan. Seorang dikatakan ikhlas karena Allah. Pertama adalah orang tersebut semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar semata-mata mencari wajah Allah. Mencari keriduan Allah Dapat harta, enggak dapat harta bukan tujuan. Dipuji orang, tidak dipuji orang bukan yang saya cari. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tersebut dikatakan ikhlas di dalam belajar adalah ayyan wiya raf'al jahli an nafsihi summa an ghairihi. Orang tersebut memiliki tujuan di dalam belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Kebodohan dari dirinya. Kemudian setelah dia tahu, dia amalkan, dia ingin menularkannya ke orang lain. Nah, sehingga kalau seorang belajar dalam rangka memerangi kebodohan, bukan maknanya orang tersebut tidak ikhlas, namun justru itulah gambaran orang yang ikhlas. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran orang yang ikhlas di dalam belajar adalah mereka yatlubul ilma liya'mala bih. Dia belajar ilmu agama dalam rangka tujuan untuk dia amalkan. Bukan sekedar perbendaharaan, bukan sekedar yang penting tahu, bukan sekedar yang penting saya ngerti. Namun betul-betul dia berusaha untuk mengamalkan dengan apa yang telah dia mampu dan sesuai kemampuan yang dia miliki. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang dikatakan ikhlas di dalam belajar. Kata <clears throat> Ibnul Jamaah rahimahullah adalah ayyan wiyatan wiro qalbihi. Seorang di dalam belajar ingin menyinari hatinya, ingin menerangi jalan dalam kehidupan dia sehingga menjadi gamblang tujuan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menerangi hatinya. Orang yang tidak belajar hatinya gelap, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Karena kenapa? Hatinya tidak memiliki cahaya. Hatinya tidak bisa memilah dan memilih dengan sebab kebutaan dari ilmu agama. Maka inilah gambaran di antara keikhlasan di dalam niatan talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan niat dan barakallahu fikum diberikan kepada kita kesabaran di dalam menempuh pelajar ilmu agama yang penuh dengan kesusah payahan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita masih membahas tentang seputar ibadah solat. Masih dalam pembahasan mengenai sunnah-sunnah solat. Dalam pertemuan yang lalu telah kita sampaikan sunnah-sunnah solat terbagi menjadi dua. Yang kaitannya dengan perbuatan dan yang kaitannya dengan ucapan. Maka <clears throat> <coughs> Di antara sunnah-sunnah solat yang lainnya adalah barokallahu fikum yakni diterangkan para ulama barokallahu fikum adalah wa yaj'alu nadrahu nadarahu fi mawdi'is sujud yakni menjadikan pandangannya tertuju ke tempat sujud. Tertuju ke tempat sujud walaupun kita di hadapan Ka'bah. Walaupun kita di hadapan Ka'bah, namun yang sunnah adalah menjadikan pandangan kita ke tempat sujud. Bukan memandang ke Ka'bahnya. Adapun menghadap ke arah Ka'bah seluruh anggota badan kita, maka itu merupakan rukun di dalam solat ketika kita bisa melihat Ka'bah. Namun menjadikan pandangan kita menghadap Ka'bah justru yang sunnah adalah menghadap ke arah atau ke tempat sujud. Barakallahu fikum. Sama saja apakah dalam solat yang ada padanya ruku dan sujud ataukah solat yang tidak ada ruku dan sujud padanya maka yang sunnah tetaplah kita meletakkan atau menunjukkan pandangan kita di tempat sujud. Barakallahu fikum. Kemudian sunnah berikutnya yang terkait dengan perbuatan yakni diterangkan oleh para ulama qabdu rukbataihi biyadaihi mufarrijatail asabi fi ruku'ihi yakni dia menggenggam lututnya ketika ruku dengan merenggangkan jari jemarinya dipegang lututnya bukan begini namun nah Direngangkan jari jemarinya Tengkulnya dipegang Tangannya renggang Tidak Tidak pula di bawah tengkul ya. Ada orang yang sholatnya Allah Akbar di bawah dengkul dia apa? Di betis ini tidak Namun yang sunnah adalah di sini Kalau dahulu Para sahabat melakukan itu tiba, itu tiba, Mereka gambarannya ada dua yakni mohon maaf dengkulnya dirapatkan kemudian dipegang nah ini lemah nah jadi nah ya atau yang kedua ditaruh di belakang jadi genggamnya nah ini dengkulnya begini mereka genggamnya kalau sekarang kan begini begini lah kemudian diganti dengan seperti ini ini yang sunnah para kalafikum Masyiral muslimin rahimani warahimakumullah ini sunnah dalam perbuatan termasuk dalam perbuatan yakni madda dhahruhu fi madda fi yakni meluruskan punggungnya ketika ruku meluruskan punggung ketika ruku tidak sekedar inhina sekedar nekuk tidak namun diluruskan tentunya lurusnya sesuai postur tubuh masing-masing kalau orang yang mungkin punggungnya begini pungkuk berarti lurusnya ya begini ya kalau orang yang bisa begini ya sudah lurusnya rah rata ini barakallahu fikum sesuai dengan postur tubuh masing-masing barakallahu fikum sekarang kita masuk pada hadis yang lainnya hadis yakni setelah selesai dari hadis Aisyah dan juga hadis yakni Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu kita masuk pada hadis yang lainnya yakni hadis mengenai kiroah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan membacakan beberapa hadis hadis yang ke 96 Qala rahimahullahu taala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu an sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib, mengimami salat maghrib dengan membaca surat At-Tur." Surat At-Tur ini <clears throat> surat yang panjang, salah satu surat dalam juz yang ke-27. Suratnya panjang sekitar ada hampir tiga halaman. Ini dibaca dalam solat maghrib. Kalau kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas, digandeng semuanya, ini satu halaman renggang-renggang. Ya, renggang. Dan kalau surat atur, ya hampir tiga halaman lebih, ini apa namanya, rapat. Nah, barakallahu fikum. Lah ini dibaca dalam sholat maghrib oleh beliau. Kira-kira panjang, Watan? Berarti panjang. Nah, Rawahul Bukhari wa Muslim. 6. Hadis berikutnya. <clears throat> Hadis berikutnya barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang ke-99. An Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Muadzin Falaula sallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha ووالليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muad ibni Jabal, "Falaula solaita, kalaulah seandainya atau tidakkah engkau melakukan solat dengan membaca sekedar sabihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wadduhaha atau walaili idza yakhshaha. Niki wajar nggih? Wajar. Nah. Kenapa demikian? Fa innahu yusalli wara'ak, maka sesungguhnya yang salat di belakangmu itu macam-macam orangnya. Ada kabir, ada orang yang sudah tua, tidak mampu berdiri lama. Ada orang yang dhaif, orang yang lemah, demikian pula ada dzul hajah, orang yang memiliki keperluan kepengnya cepat cepat. Nah, cepat sel selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kelihatannya bertentangan betul. Pertama Rasul ngimami salat maghrib yang pendek waktunya ternyata membaca surat At-Tur. Dan dalam salat yang lainnya ada sahabat malah diperintahkan cukup dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau wal wa waduhaha atau demikian apa wasyamsi waduha atau wal idza yakhsha. Ini demikian. Lah ini bagaimana? Apakah bertentangan hadis Nabi? Jawabannya tidak. Tidak ada di dalam akidah yang sahihah akidah seorang muslim harus ditanamkan bagi kita tidak ada pertentangan dan kontradiksi antara Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Kalau ada sesuatu kok kontradiksi dan tidak bisa ditemukan jalan dengan apa yang dibahas oleh para ulama, mungkin ada kecacatan dalam hadis. Nah, mungkin doaif, mungkin dibuat-buat dan seterusnya. Namun kalau hadis, kalau ayat dan hadis tidak ada satupun yang bertentangan. Demikian pula ayat yang satu dengan yang lainnya tidak ada pertentangan. Demikian pula hadis yang satu dengan yang lainnya kalau sahih tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Adapun anggapan saling bertentangan kembalinya adalah qasrul fahmi qari'ihi atau nadhirihi yaitu pendeknya pemahaman orang yang melihat atau yang membacanya. Atau barakallahu fikum belum sampainya ilmu kepada mereka tentang kedudukan penempatan dalil pada ayat ataupun hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mendapatkan adanya nusus yang kelihatannya saling bertentangan, tidak boleh kita terus menyimpulkan salah satunya ditolak. Tidak. Namun kalau itu ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis yang sahihah atau hadis dengan hadis yang sama-sama sahih maka orang tersebut menempuh salah satu dari empat langkah yang ditempuh oleh para ulama yang pertama mereka menjamak menjamak digabungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau ayat yang satu dengan hadis yang lain yang nampaknya bertentangan. Kalau tidak dijamak, ternyata tidak bisa dikumpulkan digabungkan sehingga menempatkan masing-masing pada tempatnya. Sebagai misal dalam hadis dan juga ayat ini atau dalam apa namanya hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prakteknya mengimami sholat maghrib dengan membaca abdur panjang Adapun sahabat Mu'ad dianjurkan untuk membaca yang sederhana atau ringan. Kenapa demikian? Sehingga di sini disebutkan alasannya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikarenakan yang sholat di belakangmu macam-macam, kabir, tua, Zulhaja memiliki keperluan dan juga orang yang lemah. Sehingga seandainya yang di belakang kita yang sholat orang-orang yang semangat orang-orang yang mungkin para kuro, orang yang senang baca Quran, maka yang afdol bagi mereka sholat dengan membaca panjang. Tarulah di pondok, Tarulah di pon, pondok, di pondok nggak ada kegiatan yang lain ya sudahlah. Kita Allahu Akbar sudah sholat baca. Sehingga walhamdulillah di pondok-pondok atau kita sudah mulai melatih anak-anak kita terkhusus dalam sholat taraweh kita latih dalam satu malam minimal satu juz. Jadi pondok nih, kalau sekarang di sini kita terapkan, bubar saya yakin. Ya, kenapa ten? Pasti bubar. Ya, besok sudah nggak mau lagi ngaji ngaji di masjid al ikhlas ataupun sholat di masjid al ikhlas. Kenapa? Sholatnya panjang. Ya, ini demikian. Ya, ya apa tidak? Nah, demikian. Itu pastilah. Namun kalau di belakangnya orang-orang yang tadi mungkin <clears throat> orang baru latihan sholat, orang yang dia itu sepuh-sepuh, orang yang dia itu kelihatan memiliki keperluan tergesa-gesa, maka imam harusnya waspada, harusnya was waspada. Ini demikian, eh. Ini salah satu penggabungan. Barakallahu Sehingga dari sini inilah yang namanya hikmah. Inilah yang namanya hikmah. Barakallahu Yang kedua, masyiral muslimin rahimani warahmatullah kalau seandainya tidak bisa digabung tidak bisa dijamak maka para ulama menempuh di dalam hadis yang saling kelihatannya saling bertentangan mereka menempuh maslak yakni nasikh dan mansuh mana yang terlebih dahulu hukumnya maka yang datang kemudian ini sebagai penghapus yang terlebih dahulu dihapus dengan apa yang datangnya terakhiran Nah, ini demikian. Kalau ternyata tidak diketahui, maka mereka menempuh maslak tarjih. Maslak harus dikuatkan salah satunya. Bisa jadi karena riwayatnya lebih kuat, bisa jadi karena yang meriwayatkan lebih lebih yakni bagus sifat-sifatnya atau bisa jadi karena barakallahu fikum banyak pendukungnya. Ya, barokallahu barakallahu fikum sehingga di sini kembalinya kepada para ulama untuk kita mengetahui sisi mana yang lebih rojih daripada pendapat yang ada. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini memungkinkan untuk dijamak. Tadi contohnya digabungkan. Berarti kalau sholatnya di belakang orang yang qura semangat dan sebagainya tidak mengapa sholat membaca panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, Sisi menjamaknya kata para ulama anna adata fi sholatin nabi annahu kana yutilul qira'ah fi sholatis subh. Naam. Bahwasanya adat kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan bacaan pada sholat fajar. Adapun dalam sholat maghrib wa fil maghrib yukosiru. Adapun dalam sholat maghrib memendekkan. Namun kali ini Nam beliau membaca dengan panjang untuk menerangkan bolehnya hal tersebut. Bolehnya hal tersebut. Tapi boleh kadang-kadang kita membaca panjang. Kadang-kadang membaca panjang, kadang-kadang membaca pen pendek agar supaya orang merasakan namanya ibadah tidak paten harus itu terus. Namun ada di sana contoh dari Nabi yang memang kadang-kala panjang, kadang-kala pendek, kadang-kala tengah-tengah. Eh, Difahami ini ya, barakallahu fikum. Ini cara menjamak yang kedua. Nah, akan tetapi, nah ini dalam rangka untuk menerangkan bolehnya, menerangkan boleh bolehnya. Masyiral muslimin rahimani warahmatullah. Di dalam hadis ini sebelum kita masuk kepada pembahasan yang kita ambil terkait dengan sunnah dalam solat, maka ada suatu hal yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini yakni adanya pendidikan adab di dalam Islam. Apa itu? Bahwasanya sebab wurud hadis ini kenapa Nabi mengatakan bersabda kepada Muad, "Falaula shalaita sabi isma rabbil a'la." Maka kenapa tidakkah engkau salat dengan membaca sabi isma rabbikal a'la saja dan seterusnya? Ceritanya panjang yakni lama balagun nabiya sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai kepada nabi berita anna muadan yutilul qiraah bahwasanya muad memanjangkan bacaan di dalam sholat subuh ataupun kalau mengimami sholat. Kenapa? Karena Muad sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kalau begitu aku akan pulang, aku praktekkan ini sunnah Nabi. Ya apa tidak? Ini sunnah Nabi maka dipraktekkan yang akhirnya menjadikan ada di antara muslimin di sana enggan ke masjid. Kenapa? Liajli fulan. Karena fulan disebutkan yakni maksudnya Muad memanjangkan bacaan sehingga kami merasa berat. Lebih baik kami sholat di rumah. Sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita tersebut. Maka Nabi mengetahui keadaan Muad kalau ditindak tegas atau disampaikan dengan tegas beliau tidak lari dan tidak marah karena tahu itu nasihat maka Nabi mengatakan afatan nuna anta ya Muad apa engkau ingin membuat fitnah wahai Muad apa kau ingin menjadikan manusia lari dalam riwayat lain Rasul mengatakan inna minkum munafirun sesungguhnya ada di antara kalian orang yang membuat manusia lari dari amalan soleh ya Pak Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab fa, fa, fa, yani kalau barang siapa mingkum minkum ya umun nas barang siapa di antara kalian yang mengimami manusia maka fal yujis maka hendaknya memendekkan baca bacaan tentunya kembalinya kepada keadaan tadi nah barakallahu fikum maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berita bahwasanya Muad membacakan kiroah hina ya umu kaumahu ketika mengimami kaumnya maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam arsyadahu ila takhfifi madama imaman maka mengarahkan kepada beliau untuk diringankan selama engkau menjadi imam kenapa demikian maka beliau memberikan contoh contoh salat yang ringan kata Nabi contoh salat yang ringan itu membaca sabihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha 6 Terus walaili idza yaghsha. Ya. Karena tadi dalam salat Maghrib Rasulullah membacanya salat Quran surat abtur nah, itu yang panjang. Jadi kalau begia, kalau demikian sabihis marabikal alat termasuk kategori ringan, pendek nggih. Nah, ini kalau di sini kalau di sini panjang ya. Berarti kalau begitu ya demikianlah keadaan manusia karena jauh dari agama. Nah, pertama jauh dari sunnah sehingga mereka kadang merasa berat ibadah. Namun beda kalau kita mendalami sunnah, kalau kita cinta kepada sunnah tentu menginginkan untuk bisa maksimal di dalam mengamalkan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tentunya kembalinya sesuai kemampuan. Maka Rasul mengarahkan demikian sebagai contoh saja. Li'annahu ya tamu bihil kibar al masnun dikarenakan orang yang makmum bersamanya ada orang yang tua yang sudah berumur wa du'afa orang-orang yang lemah mungkin sakit dan seterusnya wa ashabul hajat orang-orang yang memiliki kebutuhan mimman yasyuku alaihi mutatwil yang mana menjadikan berat atas mereka kalau dipanjangkan ngene mboten ya, demikian maka fayah fayuhsan <clears throat> fayah rifqa bihim maka disunahkan untuk kita lembut dengan mereka watas watas watus bitakhfif maka disunahkan bagi imam untuk perhatian dengan para makmum dengan meringankan bacaan dengan meringankan bacaan sekarang barakallahu fikum pertanyaan kalau seandainya makmumnya ini di sini sunnah bagi imam memperhatikan mak makmum. Kalau seandainya makmumnya lebih senang baca panjang, kira-kira kalau imamnya membaca panjang apakah menyelisih sunnah? Jawabannya tidak, karena memang itulah yang disenangi oleh mak makmum. Sebagai misal kayak kita tadi sampaikan, misalnya di pondok-pondok pesan pesantren yang orang itu senang untuk ibadah. Nah, maka barakallahu fikum demikian atau mungkin juga di tempat-tempat muslimin secara umum yang mereka memang cinta kepada sholat. Biasanya lebih senang kalau bacaannya pan panjang. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Kayak mungkin kalau di sini membaca surat An-Naba satu rokat sudah terasa biasa, ya. Namun kalau di tempat lain kita masuk ke pelosok sana misalnya ya, ke dalam lagi suruh imami langsung An-Naba satu surat satu rokaat Nah, terus ya, bagaimana ini? Orang berat ini ya sudah bacaan ringan. Dan bukan berarti kalau seorang membaca yang ringan dia sholatnya tidak bermutu, tidak mutu sebuah sholat ketika ikhlas dan ketika sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Maka ikhwani rahimani wa <clears throat> Di dalam hadis ini pula ada satu hal yang penting bagi kita yakni anna siyasatan nasi birrifqi walin hiya siyasatur rasyidah bahwasanya di sini ada petunjuk nabi yang sangat agung yakni hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan manusia di dalam mempergauli mereka adalah harus dengan adanya cara dan trik dan trik mempergauli manusia dengan cara lemah lembut dengan cara lunak ini merupakan siasah cara yang rosidah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa datang? Ya Muhammad, A'tini mimalillah Wahai Muhammad Berikan kepadaku harta Allah Yang bukan engkau warisi dari orang tuamu Dipanggil dengan namanya ya. Ha'um sudah jadi nabi ini padahal Allah sudah melarang untuk memanggil nama Rasulullah secara lang langsung. Ya Muhammad. Para sahabat jengkel. Ini siapa ya kurang ajar. Manggil nabi kok dengan nama namanya. Maka Rasulullah pun menjawab ha'um. Ya, aku berikan. Tidak marah, tidak apa. Nah, barakallahu fikum. Karena tahu ini orang bodoh. Datang seorang Arabi masuk ke masjid orang pedalaman nggak pernah ngaji, nggak tahu ilmu secara lebih bagus, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kencing di pojok masjid. Para sahabat marah nggak? Marah. Karena dulu masjid Nabi dari pasir. Nah, marah sampai mau menghardik. Maka Rasul mengatakan dau, dau, biarkan, la tuzrimu, jangan kau menjadikan dia lari terkicir-kicir dengan terbirit-birit dengan air kencingnya maka dibiarkan hingga akhirnya barakallahu fikum mereka barakallahu fikum membiarkan barulah Nabi mendatanginya wahai Arabi inna hadal masjid la yubna li hadza masjid ini dibangun bukan untuk kencing hanyalah dibangun untuk zikir kepada Allah untuk sholat dan membaca Al-Quran maka Rasul meminta kepada para sahabat coba datangkan seember air ko alaihi kemudian disiram untuk menghilangkan najis. Maka di sini ada siasah di dalam barakallahu fikum kita bergaul dengan manusia. Kenapa? Karena kita cinta. Nam, allati allati tuhabbibu ilaihim wilayatuhum wa, am, wa amaluhum. Yani dengan sesuatu yang bisa menjadikan mereka tidak menjadi lari namun tumbuh cinta kepada sunnah dan cinta kepada beramal dengan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan arahan beliau kepada para sahabat seperti Mu'ad tadi. Ingin semangat ini kan sunnah Rasul. Tidak mengatakan loh, kenapa kalian gak mau sholat lagi ke masjid? Bukankah aku mengamalkan sunnah? Bukankah aku melakukan apa yang dilakukan Rasul? Namun tidak. Justru yang diajarkan Rasul hikmah di dalam dakwah melihat kondisi manusia selama tidak menyelisih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukanlah hikmah seorang, bukanlah hikmah seorang membiarkan yang namanya kemungkaran. Ya, bukanlah hikmah. Ada kemungkaran dibiarkan tidak, namun diobati. Yang namanya kemungkaran diperbaiki, namun dengan cara agar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar sehingga Rasul tadi dalam contoh kencingnya Arabi tidak beliau biarkan mungkar ya kemungkaran kenapa karena kalau beliau menolak kemungkaran ketika itu niscaya muncul kemungkaran yang lebih besar baik kepada umat ataupun kepada diri orang yang berbuat mungkar apa itu pada diri orang yang berbuat mungkar dia akan menahan kencingnya hingga akhirnya menimbulkan penyakit atau yang kedua kepada umat Bisa jadi dia lari Terbirit-birit Akhirnya kencingnya tercecer kemana-mana Akhirnya lebih banyak tempat yang terkena Najis ya. Namun dengan dibiarkan Karena dia bodoh Kita tahu dia bodoh Dibiarkan Akhirnya kencing sudah Setelah itu Barakallahu Fikum Nabi menasehati Masjid ini dibangun bukan untuk membuang hajah namun untuk berzikir kepada Allah untuk para kalafikum dan yang lainnya. Nah, yani dari kebaikan kemudian Nabi buang kemungkaran tersebut dengan menyiram najisnya. Dan ternyata ini membekas pada hati Arabi tadi. Maka beliau pun langsung berdoa dalam suatu riwayat Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad saja dan jangan kau rahmati selain kami berdua. Yang lain jangan enggak usah. Lihatlah karena yang lain para amal inilah sebab barakallahu fikum buah dari beramal dengan sunnah insyaallah membawa kepada kebaikan dan tentunya barakallahu fikum ini faedah yang harus kita perhatikan dari kisahnya Muad Ibni Jabal radhiyallahu anhu dan beliau sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang tentunya kita ingin mengikuti jejak-jejak para kaum yang mulia dengan baik dan benar. Wallahu taala wa alamu biswab. nah. Masyiral muslimin rahimani wa Terkait dengan sunnah di dalam sholat Yang berkaitan dengan bacaan insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang Masuk pada hadis yang ke-100 Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu insya Allah ta'ala Yaitu yang terkait dengan bacaan Baru yang terkait dengan perbuatan yang disunahkan di dalam sholat Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini dan kita selalu mengingatkan marilah nam kita yang sudah mengenal sunnah ini bisalah kita mempraktekkan sunnah dengan baik agar supaya menjadi miftahan lil khair, kunci-kunci pembuka kebaikan dan mighlaqan disyar dan penutup bagi segala bentuk kejelekan. Terutama, nam kita ingatkan, barakallahu fikum. Kita ingatkan kepada para orang tua yang membawa anak-anak. Nah, ini untuk dikondisikan anak-anaknya. Nah,